lahu wajhan dan mereka ahli sunnati wal jamaah menetapkan bahwa Allah memiliki wajah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram dan akan tetap kekal wajah Tuhanmu pemilik kemuliaan wa sam'an dan menetapkan adanya pendengaran bagi Allah wa basaran dan juga penglihatan wa ilman ilmu wa qudratan kemampuan wa kuatan kekuatan wa izzatan dan kemuliaan wa kalaman dan juga ucapan kalam Allah memiliki sifat kalam <clears throat> la ala ma yaquluhu ahlu tidak seperti yang dikatakan oleh ahlu zaigh itu kelompok-kelompok yang menyimpang minal mu'tazilah dari kalangan mu'tazilah wa ghairihim dan selain mereka <clears throat> walakin kama qala tabaraka wa taala akan tetapi ahli sunnah menetapkan sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah taala wa yabqa wajhu rabbika dan kekal wajah Tuhanmu dzul jalali wal ikram yang <clears throat> memiliki kemuliaan wa qala Allah taala juga berfirman anzalahu bi ilmihi Wa Allah juga berfirman, "Wa yuhituna bi min 'ilmihi illa bima syaa'." Wa Allah juga berfirman, "Falillahil 'izzatu jami'an." <clears throat> Wa Allah juga berfirman, "Was samaa'a banainaha Dan langit ya kami <clears throat> membangunnya dengan tangan. Ini adalah ayat dalam bentuk jamak mufradnya adalah yad sebagaimana tadi sudah kita sampaikan bahwa penyebutan sifat tangan bagi Allah terkadang disebutkan dalam bentuk mufrad kadang musanna kadang jamak tetapi semua bisa di di apa namanya gabungkan di komparasikan bahwa yang dimaksud tangan di situ adalah dua bukan satu dan bukan banyak. Waqala Allah Taala juga berfirman, awalam yarau tidakkah eh, mereka melihat annallaha bahwasanya Allah taala alladzi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwatan yang telah menciptakan mereka bahwa Allah itu lebih dahsyat kekuatannya. Jadi ayat ini menetapkan sifat kekuatan bagi Allah. Bahkan sering kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan asalnya dari Allah. Allah juga mengatakan innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah adalah zat yang maha memberi rizki dan Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Sifat-sifat ini yang ditetapkan oleh Al-Quran ditetapkan pula oleh ahli sunnah wal jamaah. Adapun kelompok sesat, kelompok mu'tazilah, jahmiyah dan yang lainnya mereka menolak sebagian sifat-sifat ini atau keseluruhannya karena hanya berdasarkan dengan akal mereka yang tak mampu menjangkau atau mereka memahami bahwa setiap penetapan sifat bagi Allah itu mengharuskan adanya tamthil, mengharuskan adanya penyerupaan antara Allah dengan makhluknya. Untuk menghindari tamthil, maka mereka melakukan takwil atau melakukan tafwid ya takwil memalingkan satu lafat dari makna yang aslinya <clears throat> beliau mengatakan lagi fahuwa ta'ala dzul ilmi sehingga Allah taala adalah pemilik ilmu wal quwwah dan pemilik kekuatan wal qudrah kemampuan was sam'i pendengaran wal basari wal kalam Allah juga memiliki penglihatan dan juga memiliki al-kalam kama qala ta'ala wala tusna'a ala aini dan engkau diasuh di bawah pengawasan kami wasna'il fulka bi ayunina wa wahyina wa qala Allah taala juga berfirman hatta yasma'a kalam Allah wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Biarkan orang-orang kafir itu sampai mereka mendengar kalam Allah. Jadi Allah menetapkan sifat kalam, sifat berbicara. Allah itu berbicara dan pembicaraan Allah itu bukan makhluk. Waqala Allah Ta'ala juga mengatakan Wa kallamallahu Musa taklima Dan Allah mengajak bicara Musa dengan sebenar-benar pembicaraan Di dalam ayat yang lain falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu dan tatkala Musa telah datang di waktu yang telah ditentukan kemudian Tuhannya mengajak dia berbicara jadi sifat kalam itu banyak disebutkan dalam berbagai ayat wa qala Allah taala juga berfirman innama amruna li syai'in idza aradna an naqula lahu kun fayakun sesungguhnya ya, urusan kami itu terhadap sesuatu jika kami menginginkan sesuatu tersebut kami tinggal mengatakan kun jadilah maka terjadilah jadi Allah memiliki kalam <clears throat> dan semua sifat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya diyakini dan ditetapkan serta tidak menolaknya sedikit pun meski terkadang akal kita tidak mampu menjangkaunya لَمْ لَا كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا dan ahli sunnati wal jamaah mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh kaum muslimin bahwa apa yang Allah apa namanya inginkan akan terjadi dan apa yang tidak Allah inginkan tidak akan terjadi dan bahwasanya seluruh kehendak makhluk ini di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna dan kalianlah tidak apa? menghendaki sesuatu illa ayyasha Allah kecuali Allah <clears throat> menghendakinya dan kehendak kalian ada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna Ahli sunnah wal jamaah juga berkata, La sabila li ahadin an yakhruja an ilmillah. Tidak ada satu orang pun yang mampu keluar dari pengetahuan Allah. Kalau ada orang saya akan bermaksiat dengan sembunyi-sembunyi dan dia menyangka Allah tidak mengetahuinya, itu adalah anggapan yang yang keliru. Wala an yaghliba fi'luhu wa iradatuhu masyiatallah dan tidak ada seorang pun yang keinginannya, perbuatannya mampu mengalahkan kehendak Allah. Hanya saja, ini hanya saja kehendak Allah itu ada dua, ada irada kauniyah, ada irada syariah. Bisa jadi Allah itu menghendaki sesuatu tetapi Allah tidak suka terhadap sesuatu tersebut, tidak mencintainya. Contohnya apa? Allah menghendaki sesuatu itu terjadi padahal Allah tidak suka terhadap sesuatu itu. Apa contohnya? Keberadaan anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Allah itu suka tidak kalau melihat anak durhaka kepada orang tuanya? Allah tidak suka dan Allah tidak cinta. Tetapi ada tidak orang berbuat durhaka kepada orang tua? Ada, bahkan banyak. Sampai Nabi mengatakan la taqumus sa'atu hatta yaqtulal waladu walidahu tidak akan terjadi hari kiamat sampai seorang anak membunuh ayahnya sendiri. Naudzubillah min dalik. Sudah ada belum itu? Sudah ada. Ada beberapa kejadian yang kita dengarkan bahkan di negeri kita sendiri seorang anak tega membunuh ayahnya sendiri hanya karena perkara yang sepele. Jadi tidak mesti apa yang Allah <clears throat> apa namanya ini cintai itu terjadi. Karena kehendak Allah ada dua, iradah kauniyah dan iradah syariah. Tetapi ada sesuatu yang apa namanya? tidak Allah cintai tapi dia terjadi dan ada sesuatu yang Allah cintai tapi tidak terjadi. <clears throat> Jadi seseorang harus pintar-pintar memahami dua kehendak Allah ini agar dia tidak merasa apa namanya? sombong dan tinggi hati. Allah menghidupkan kalau Allah itu memang tidak suka dengan keberadaan orang berjudi mudah saja Allah akan lenyapkan seluruh orang berjudi kan selesai kenapa harus repot-repot ini orang tidak memahami kehendak Allah bahwa kehendak Allah itu ada dua dan sengaja memang ada orang-orang berbuat maksiat dan terjadi di dunia ini sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk ujian bagi manusia mana orang-orang beriman dan mana orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala an yubaddila Allah dan tidak akan mampu mengubah ilmu Allah. Fa innahu la'alimu la yajhalu wa la yashu wal qadiru wa la yughlabu. Sesungguhnya Allah Maha tahu. Allah tidak jahil dan Allah tidak pernah lupa. Dan Allah itu Maha mampu dan tidak ada yang mampu mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang di zaman sekarang para pencela agama ini yang kemudian dia menantang Allah Subhanahu wa taala. Kok ya masih dibiarkan hidup ya? Ya memang Allah berkehendak mereka hidup. Kalau sudah tidak dikehendaki itu selesai sudah. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk ujian bagi manusia. Ada kan orang mencaci maki Allah tapi masih hidup terus? Ada tidak? Ada. Di negeri kita pun juga mulai muncul orang-orang seperti ini. Mereka tidak takut dengan neraka. Ya, mereka menantang azab Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah tidak mampu melenyapkan mereka, mudah. Allah tidak suka kepada mereka tetapi Allah menghendaki mereka itu ada. Ya, berdasarkan hikmah yang Allah inginkan dari kejadian-kejadian tersebut. Selanjutnya Imam Abu Bakar Al-Ismaili berkata lagi wa yaqulun dan ahli sunnati wal jamaah mengatakan Al-Qur'anu kalamullahi ghairu makhluqin Allah itu adalah kalamullah dan bukan makhluk wa innahu kaifama tusarrafa dan bagaimanapun keadaan Al-Qur'an itu mau diapakan saja Al-Qur'an itu dia tetap saja menjadi kalamullah dan bukan makhluk biqiraatil qari'i lahu wa bilafdhihi entah dia itu dibaca oleh seorang yang membaca atau diucapkan oleh orang yang melafatkannya wa mahfuzan fis sudur atau Al-Qur'an yang tersimpan di dada-dada manusia <clears throat> matluwan bil alsun atau yang dibaca oleh lisan-lisan maktuban fil masahif atau yang tertulis di mushaf-mushaf semuanya ghairu makhlukin bukan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala tetapi Al-Quran adalah kalamullah kenapa disebut kalamullah karena idhofah itu ada dua idhofatu wasfin yaitu diidhofahkan sifat kepada alal mausuf kepada yang disifati dan ada idhofatu apa idhofatu milkin limalikihi ada idofah <clears throat> sesuatu itu diidofahkan untuk menunjukkan kepemilikan kalau idofatu idofatu wasfin itu tidak menunjukkan maknanya sesuatu tersebut misalnya kalamullah kalamnya Allah itu tidak menunjukkan bahwa kalam Allah itu makhluk tetapi kalau disebutkan masjid Allah baitullah itu adalah idhafatu milkin mengidhofahkan saya itu agak susah mengistilahkan idhofah dalam bahasa Indonesia idhofatu milkin yaitu menggandengkan dua kata yang menunjukkan kepemilikan masjidnya Allah, untanya Allah, surganya Allah <clears throat> itu menunjukkan makhluk tetapi kalau idhofatu wasfin alal mausuf mengidhofahkan sifat terhadap yang disifati tidak menunjukkan makhluk. Ketika yang disifati itu bukan makhluk, maka otomatis sifatnya juga bukan makhluk. Jadi kalau ada orang mengatakan kalamullah berarti kalam Allah itu adalah ghairu makhluk, apa? Kalam Allah itu berarti adalah makhluk. Dia telah keliru dan salah paham. Jadi bagaimana saja bentuknya Al-Qur'an itu? Apakah yang dibaca oleh orang membaca disimpan di dalam dada-dada manusia diucapkan oleh lisan-lisan atau yang tertulis di mushaf di kitab-kitab suci ia adalah kalamullah dan bukan makhluk jadi Al-Quran yang tertulis di mushaf itu adalah kalamullah bukan makhluk tapi kertasnya tintanya makhluk apa bukan makhluk Al-Quran itu tinta yang dipakai untuk nulis, kertasnya, sampulnya itu makhluk. Tapi yang tertulis di dalam mushaf itu adalah kalamullah wa ghairu makhlukin dan bukan makhluk. Dalilnya teramat sangat banyak di antaranya firman Allah yang tadi kita bacakan, "Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Kemudian di dalam ayat lain disebutkan, "Wa kallamallahu Musa taklima. Jadi Allah memiliki sifat kalam dan Al-Qur'an itu adalah bagian dari kalamullah dan bukan makhluk. Wa man qala khalqil lafzi bil Qur'an Barang siapa mengatakan lafat terhadap Al-Quran itu makhluk Yuridu bihil Quran Fakat fala bi khalqil Quran Barang siapa mengatakan seseorang mengucapkan Al-Quran lafat yang dia ucapkan itu adalah makhluk maka dia telah mengatakan sebuah perkataan besar yang mengakibatkan pelakunya bisa menjadi kafir yaitu berupa fitnah khalqil Quran dan fitnah terbesar yang menimpa ahli sunnati wal jamaah sepanjang sejarah diantaranya adalah fitnah khalqul Quran di masanya siapa? Imam Ahmad Ibnu Hambal rahimahullahu taala. Saya pernah membaca ada fitnah-fitnah besar yang menimpa ahli sunnati wal jamaah. Yang pertama adalah fitnah riddah, murtadnya kaum muslimin tatkala apa namanya Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat dan mereka enggan membayar zakat itu fitnah besar yang menimpa kaum muslimin kemudian setelah itu terjadi fitnah khalqul Quran Kemudian di zaman sekarang fitnah besar yang menimpa kaum muslimin adalah fitnah takfir. Suka mengkafirkan secara sembarangan kemudian diikuti dengan tindakan-tindakan terorisme dan radikalisme. Kata Syekh Ali Hasan Al-Halabi di beberapa tulisan beliau, fitnah takfir mengkafirkan orang secara serampangan di zaman ini lebih besar efeknya daripada fitnah khalqul Quran yang terjadi di zaman Imam Ahmad bin Hambal. Kenapa? Karena khalqul Quran hanya terjadi di di negara di mana Imam Ahmad hidup. Sedangkan fitnah takfir di zaman ini hampir setiap negara di dunia ini ada orang-orang yang gemar mengkafirkan dan ada orang-orang melakukan tindakan terorisme. Benar tidak? Di Indonesia ada tidak tindakan terorisme yang lahir karena fitnah takfir ini? Ada banyak. Bahkan beruntun terjadi di mana-mana. Yang paling mengerikan seorang ayah mengajak anak dan istrinya untuk meledakkan diri itu karena fitnah takfir. Kemudian yang terbaru di mana? Hmm? Di mana? Surabaya. Iya itu di Indonesia di Saudi sendiri banyak pengeboman-pengeboman yang ngawur itu dan itu semuanya penyebabnya karena seseorang apa memiliki akidah takfir yang dilakukan dengan secara serampangan. Jadi kata Syekh Ali Hasan, fitnah takfir di zaman ini lebih keras dan lebih mengerikan efeknya daripada fitnah khalqul Quran yang terjadi di zaman Imam Ahmad ibnu Hambal. Saking kerasnya fitnah di zaman itu sampai sebagian ulama itu melakukan tauriyah. Kamu ditanya sama khalifah ketika itu karena dia terpengaruh pemikiran Mu'tazilah ini. Al-Quran itu kalamullah apa makhluk? Kalau dia menjawab Al-Quran kalamullah langsung dipenggal batang lehernya. Sebagian ulama itu dia melakukan tauriah ditanya Al-Quran itu kalamullah apa makhluk dia mengatakan Al-Quran Taurat, Injil, Zabur ini semua adalah makhluk oh yes, bebas nah, pergi padahal dia memaksudkan yang makhluk itu adalah jari-jarinya ini Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat ini semua adalah makhluk maksudnya jari-jarinya itu itu bagian dari apa? Tauriah dan itu sesekali boleh jika memang ada kondisi mendesak yang mengharuskan kita melakukan itu. Kata Syekhul Islam kalau tauriah ini dilakukan terus-menerus itu adalah bagian dari kedustaan. Antum tidak mau ketemu dengan orang HP berbunyi kring kring kring. Halo? Dengan Mas Bejo? Ya ini mas saya mau berkunjung ke rumah sampean sekarang lalu bejo ini buru-buru buka pintu rumah dia pergi ke halaman rumah oh mohon maaf saya lagi nggak di rumah katanya oh ya sudah kalau begitu besok saja lain kali padahal dia tidak di rumah itu maksudnya tidak berada di dalam di dalam rumah karena dia tidak pengen menerima tamu harusnya dia tidak usah tauriah saja ya cukup mengatakan mohon maaf saya nggak bisa menerima tamu sekarang ini lagi capek, repot dan seterusnya. Itu cukup. Cuma masalahnya orang sekarang itu nekatnya luar biasa. Saya pernah pulang dari pengajian jauh sampai rumah sudah lemes, capek. Tidur saya. Ada orang datang, "Kula Assalamualaikum, saya jawab tapi suaranya pelan. Waalaikumsalam. Karena saya capek nggak ingin menerima tamu kulon nuwun sudah tiga kali kulon nuwun tidak dijawab itu dia tetap kula kulon nuwun kula kulon nuwun <laughs> padahal saya tidur di bagian sentong itu bagian paling belakang rumah ini saya ngelihat dari balik tabir kain itu dia tuh nekat membuka pintu kulon nuwun buka pintu gitu pintunya tidak dikunci dia buka kulon nuwun assalamualaikum waalaikumsalam saya bilang karena saya khawatir ini orang nusul ke sentong akhirnya saya turun ke bawah apa itu tempat tidur saya masuk ke ngelongan kolong tempat tidur ini bahaya ini orang kalau nusul sampai ke sini saya bilang dia masih teriak-teriak terus kulon wun assalamualaikum kulon wun akhirnya salam yang tak terbalas itu membuat dia jemu lalu dia menutup pintu dan pergi padahal di dalam Islam itu kalau seseorang bertamu maksimal dia hanya boleh mengucapkan salam berapa kali tiga kali dan tidak boleh ngintip apalagi sampai buka pintu longak longok kata Nabi kalau kalian mendapati ada orang mengintip rumah kalian fafaqatahu ainaihi bihajarin lalu engkau melempar dia dengan batu sampai copot matanya laisa alaika haraj kau tidak berdosa sama sekali antum di dalam rumah ada tamu kulon won sambil ngintip-ngintip gini ampun ambil batu dilempar sampai matanya copot antum tidak berdosa beneran itu bener tidak berdosa pun iya kalau nggak percaya silahkan praktek <laughs> tidak berdosa paling ming dikecerek polisi itu saja tapi kalau dosa enggak gitu. dan kalau sudah tiga kali salam tidak dibukakan ya pulang kembali jangan nek nekat ngintip buka longak-longok ke dalam nusul yang sentrong tidak boleh seperti itu <laughs> sampai mana kita tadi ya fitnah kalau ke Quran ya <clears throat> jadi di orang di zaman dulu itu para ulama sampai melakukan tauriah karena dipaksa untuk melakukan kalimat kekufuran. Tapi lihat, Imam Ahmad bin Hambal tidak mengkafirkan khalifahnya yang jelas-jelas mengucapkan kalimat kekufuran dengan kesepakatan para ulama. Kenapa? Karena dia masih memiliki syubhat. Menganggapnya itu adalah akidah yang benar. Wa man qala bi khalqi lafzi bil Qur'an yuridu al Qur'an faqad qala bi al Qur'an. Barang siapa mengatakan lafaz Al-Qur'an itu adalah makhluk. Kalau Al-Qur'an itu makhluk apa bukan makhluk? Al-Qur'an itu kalamullah, bukan makhluk. Tapi lafaz Al-Qur'an itu adalah makhluk. Ini nggak ada bedanya. Sama saja dia mengatakan Al-Qur'an itu adalah adalah makhluk. Jadi ahli sunnah dia mengatakan dengan penuh ketegasan bahwa Al-Quran itu kalamullah dan bukan makhluk dalam segala kondisinya. Apakah berupa lafat, apakah yang ditulis di dalam mushaf atau yang dibaca oleh manusia atau yang tersimpan di dada-dada manusia yang sudah dihafal itu semua adalah kalamullah dan bukan makhluk. Tapi dadanya manusia makhluk apa kalamullah? Makhluk dada manusia tinta, kertas itu makhluk. Tetapi yang tertulis di atas kertas di yang tertulis dengan tinta itu adalah kalamullah dan bukan makhluk. Wa yaquluna dan mereka mengatakan meyakini hadis sunnah, innahu la khaliqa 'alal haqiqati illallah. Tidak ada pencipta yang sejati kecuali hanya Allah Subhanahu wa. Jadi antum kalau di nonton pesulap dia bisa menciptakan burung berbutut itu jangan percaya. Dusta besar pesulap bisa menciptakan burung perkutut dusta ya Bahkan Allah Ta'ala menantang mereka seluruh bangsa jin dan bangsa manusia Silahkan berkumpul bersatu padu Ciptakan satu ekor lalat Bisa tidak? Tidak akan bisa Nggak usah lalat lah terlalu besar itu Ciptakan satu biji dele yang ditandur bisa tumbuh Profesor mana yang mampu menciptakan dele bisa tumbuh? Biji dele silahkan diciptakan ya pakai laboratorium paling canggih ciptakan satu biji kedelai kalau ditanam bisa tumbuh tidak akan bisa karena yang pencipta yang sejati hanya Allah Subhanahu wa taala wa anna aksabal ibadi kullaha makhluqatun lillah dan seluruh perbuatan hamba itu adalah makhluk Allah di dalam kitab al-usul salasah itu disebutkan ya wa kullu ma siwallahi alam wa ana wahidun min dzalikal alam. Selain Allah itu semuanya adalah alam, adalah makhluk dan aku adalah termasuk satu di antara sekian banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha yahdi man yasha dan Allah memberi hidayah kepada yang dikehendaki. Wa yudhillu man yasha. Kata Allah sebagian ungkapan yang sering kita dengar dalam khutbatul hajah itu kita wa yudlilhu fala hadiyalah dan barang siapa disesatkan oleh Allah tidak akan ada yang mampu memberikan hidayah dan petunjuk baginya meskipun seluruh malaikat seluruh nabi dan rasul bersatu untuk memberi hidayah kalau Allah sesatkan seseorang tidak ada yang bisa memberi dia petunjuk maka marilah kita sama-sama meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala La hujjata liman adhallahu Allah wa la udhra. Tidak ada hujjah dan tidak ada udhur bagi orang yang telah Allah sesatkan. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah ta'ala katakan, "Qul falillahil hujjatul balighah falau syaa'a lahadakum ajmain." Katakanlah, milik Allah lah hujjah yang kuat itu. Seandainya Allah ingin, niscaya Allah akan memberi hidayah kepada kalian semua. Tetapi Allah memang menginginkan ada yang diberi hidayah, ada yang tidak diberi hidayah dan Allah sudah berjanji walaqad dzara'na li jahannama katsirin minal jinni wal insi sungguh akan aku penuhi neraka itu dengan banyak manusia dan jin mereka punya hati tak pakai untuk memahami ayat Allah punya telinga tak pakai untuk mendengarkan ayat Allah dan punya teling apa mata tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah bismillah Jadi kalau kita menginginkan seluruh warga Gunung Kidul itu kita bikin semuanya hobi daurah ya tidak mungkin. <clears throat> akan senantiasa ada orang yang mendapatkan petunjuk dan akan senantiasa ada orang yang akan disesatkan oleh Allah. Karena itu sudah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menolaknya. Qul itu sudah ya. Waqala dan Allah Taala juga mengatakan, kama bada'akum ta'uduna fariqan hada wa fariqan had haqqa alaihimudz dhalalah. Ya. Ada sebagian kelompok yang mereka diberi petunjuk dan ada sebagian kelompok yang mereka pantas untuk mendapatkan apa? kesesatan. Jadi Allah itu telah menciptakan surga dan neraka dan sudah ditetapkan penghuninya sifulan sifulan sifulan fulan, si di dalam hadis penciptaan manusia di dalam perut ibunya ya sudah dituliskan rezekinya dituliskan ajalnya dituliskan dia nanti itu orang yang bahagia masuk surga atau celaka masuk neraka kita yang hadir di sini ini sudah ditetapkan nanti akan menjadi ahli neraka atau ahli surga cuma masalahnya kan kita tidak tahu kalau tidak tahu ya kita kewajibannya untuk mencari jalan hidayah menempuh jalan kebenaran dan tidak boleh seseorang berhujah berdalil dengan takdir untuk mempertahankan maksiat. Wiki kok mendem ngopo? Ya, aku mendem wis dikersake Gusti Allah ngene iki kok. Sesuk nek wayahe ngaji dawuh yo ya, yo ya ngaji dawuh. Ning saiki ki urung wayahe dadi tak mendem sik wae. Ini orang yang berhujah dengan takdir untuk melakukan kemaksiatan. Tidak boleh seperti itu. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Jadi Allah itu mengetahui yang telah terjadi, mengetahui yang sedang terjadi dan mengetahui apa yang akan terjadi berdasarkan pengetahuan Allah ini Allah tulis si fulan besok di neraka si fulan besok di surga tetapi manusia telah diberikan jalan kebaikan dan jalan kerusakan dan dia diberikan wewenang untuk milih cuma pilihan kita itu Allah sudah sudah tahu Allah itu tahu nanti anak antum itu berapa 10, 20 Allah sudah ngerti Gitu loh Tetapi karena kita tidak tahu ya kita harus berusaha Wih kok rantang rapi-rapi ngopo Allah nek catain duwe anak yang duwe anak Rasa rapi yang duwe anak gitu. Loh ini orang stres ini Tidak boleh seperti itu Harus berusaha Demikian pula surga harus kita usahakan Cuma hasil usaha kita nanti seperti apa itu Allah sudah ngerti. Ada orang yang ya, jarak antara dia bainahu wa bainan nari illa zira fayasbikuhu fayasbiku alaihi alkitab fayamalu bi'amali amali ahli nar Fayadukuluha jarak antara dia dengan surga itu tinggal satu hasta begini lalu dia didahului oleh catatan takdirnya dia didahului oleh catatan takdirnya Padahal dia mengamalkan amalan ahli surga. Jarak dia dengan surga tinggal satu hasta. Tetapi dia didahului catatan takdir. Lalu dia beramal dengan amalan ahli neraka dan dia masuk ke dalam neraka. Enggak jadi masuk surga. Berarti Allah tidak adil. Allah itu zat paling adil sudah. Tapi dia mengamalkan amalan ahli surga. Barangkali amalnya riak, pengen pamer. Karena yang mengetahui isi hati itu hanya Allah. Ketoi blegere ahli surga. Jadi padahal kenyataannya dia ahli neraka. Seperti itu ya. Itu catatan takdir yang harus kita yakini. Allah sudah menuliskan segala macam kejadian di dunia ini 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan dunia. Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub qala wa ma aktub qala uktub ma huwa kain ila antaku masaah. Yang pertama Allah ciptakan adalah qalam Kemudian Allah berfirman, tulislah. Kalau menjawab, apa yang saya tulis? Tulislah seluruh kejadian yang akan terjadi di dunia sampai datangnya hari kiamat. Jadi semua kejadian sudah dituliskan. Kalau kita meyakini hakikat ini menjadi remeh musibah yang menimpa kita. Antum kehilangan duit 250 ribu Ya sudah itu sudah dituliskan Allah Itu memang bukan rezeki kita Damai gitu Antum jago kalah ya sudah memang Saya takdirnya tidak menjadi DPR Kenapa harus direwangi edan barang Apakah kalau edan lalu dilantik jadi DPR yang tidak kan Orang kalau nggak memiliki keimanan terhadap takdir Kehilangan 100 ribu masuk angin pitung dino Yuk dikerok ya bang kabeh Mikir duit 100 ewi itu sampai masuk angin jadi belajarlah kita mengurangi rasa cinta kepada duit. <laughs> Karena Allah itu mencela orang yang cinta mati kepada duit. Yuhibbunal mala hubban jama. Cintanya kepada harta luar biasa sehingga menjadi generasi cetil. Tidak pernah infak. Kalaupun infak warnanya abu-abu terus. Nggak pernah warna coklat, apalagi hijau. Setiap kali kotak lewat abu-abu nggak ada abu-abu kelidik 500 rupiah 1000 pernah kok saya itu infak yang merah 100 ribu kapan itu saat waktu salah ambil saya <laughs> saya kotaknya lewat saya cemplungi sampai di rumah atusan hewan mau di ya dia menyesal dan cintanya kepada duit itu membuat dia sangat sedih tatkala dia kehilangan harta Kisra ya rajanya orang Persia itu setelah dikalahkan oleh kaum muslimin setiap hari dia menangis terus setiap hari menangis ditanya kenapa sampean kok nangis terus saya menangis karena kekayaan saya hilang setelah dikalahkan oleh kaum muslimin pembantu saya asisten saya dayang-dayang saya sekarang hanya tinggal seribu jadi punya pembantu seribu itu setiap hari apa nangis terus gitu. Antum aja nggak punya pembantu nggak nangis gitu. <laughs> Tapi orang pembantu seribu nangis terus. Itu saking sudah mendarah daging rasa cintanya kepada harta. Kata Allah, "Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi." Sungguh akan kami penuhi neraka jahanam dengan banyak sekali manusia dan jin. Jadi memang sudah ketetapan Allah. Allah menciptakan surga dan neraka ada isinya. Tetapi karena kita tidak tahu hasil akhirnya seperti apa, jangan sombong, jangan menantang. Iki ojo maksiat, ndak mlebu neraka. Ya ora apa-apa mlebu neraka, nek rene ning malah bingung. <laughs> Ini orang yang sombong menantang azab Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah juga berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha." Tidaklah ada musibah yang menimpa di atas muka bumi Tidak pula ada musibah yang menimpa diri kalian Kecuali sudah ada di dalam kitab Sebelum kami menciptakan langit dan bumi Jadi kejadian itu sudah dituliskan semua Wa makna nabra'aha dan makna nabra'aha ay nakhluquha Sebelum kami menciptakannya Bila khilafin fil lugati Dengan tanpa ada apa namanya perselisihan perbedaan pendapat di karangan para ulama ahli bahasa. Wa qala mukhbiran an ahli jannah dan Allah taala berfirman mengabarkan kondisi ahli surga. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah kepada kami dan tidak mungkin kita semua mendapatkan hidayah kecuali jika Allah memberi kita hidayah. Jangan sombong ketika kita bisa melakukan banyak amal soleh, menghadiri banyak daurah atau kita menjadi komunitas pes, e, penghobi daurah. Jangan sombong. Karena kita mendapatkan keutamaan ini karena Allah memberi hidayah kepada kita. Kalau Allah tidak beri hidayah kepada kita mustahil Kita tak akan mampu melakukan satu rokaat sholat pun jika Allah tidak menghendakinya. Makanya jangan sombong Yang kedua syukurilah hidayah yang telah Allah berikan kepada kita Agar supaya hidayah ini tetap kita rasakan Dan terus bertambah Dan tidak lepas dari diri kita sampai kita mati Jangan sampai kita didahului ya sebelum kita mati jarak kita dengan surga lalu kita beramal dengan amalan ahli neraka gara-gara apa gara-gara kita sombong gara-gara apa gara-gara kita tidak ikhlas di dalam melakukan amal saleh. kalau kita bisa menghadiri dauro sampai khatam sampai selesai alhamdulillahilladzi nikmatihi tatimmu as-salihah segala puji bagi Allah yang dengan nikmat dari Allah saya bisa melakukan amal-amal soleh kalau sudah syukur, apa janji Allah? La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur, kalian sudah diberi hidayah, kalian mensyukuri, akan aku tambah hidayah itu. Semakin semangat, semakin rajin menuntut ilmu. Tapi kalau dikufuri, inna adzabi syadid. Kalian bisa hadir daurah, bisa membaca kitab bersama-sama, rajin menghadiri pengajian, tidak disyukuri lama-lama Allah cabut nikmat itu inna adzabilah syadid dan siksaku teramat sangat pedih sebelum mati nikmat itu benar-benar dicabut lalu seseorang mengamalkan ahli neraka dan masuk ke dalam neraka naudzubillah min dzalik jadi syukurilah yang disyukuri itu bukan hanya nikmat berupa duit Nikmat berupa iman Nikmat berupa semangat menuntut ilmu Nikmat dibikin ringan melangkahkan kaki menuju majelis-majelis ilmu ini adalah majelis mujahidin Eh, majelis mujahidin <laughs> Majelisnya para mujahid Fisabilillah Tadi sudah kita sampaikan kan Pernyataan para ulama bahwa menuntut ilmu Dan mengajarkan ilmu itu lebih mulia daripada Jihad Fisabilillah Jadi ini majelis mujahidin bukan? Iya, majelis majelis mujahidin Gunung Kidul Waqala dan Allah Ta'ala berfirman Walau sya'allahu lahadan nasa jami'a Seandainya Allah ingin Maka Allah akan berikan hidayah kepada manusia seluruhnya Seandainya Allah ingin Tapi kenyataannya Allah tidak ingin Hanya sebagian yang diberi hidayah Dan sebagian lagi tidak diberi hidayah Dan disesatkan Waqala dan Allah itu menyesatkan itu sudah ada hikmahnya Semua perbuatan Allah itu sudah yang paling bagus yang paling hikmah, paling bijaksana dan terbaik. dan keburukan tidak boleh disandarkan kepada Allah. Orang-orang ateis itu mengatakan, "Oh, Allah itu tidak adil ya. Kok sebagian manusia ada yang diberi hidayah, sebagian ada yang tidak." Ini adalah bibit-bibit pemikiran apa? Ateis. Ya, kalau dipelihara bahaya. Jangan pernah berpikiran seperti itu. Segera ucapkan ta'awud meludah tiga kali. Tapi tengok-tengok ya. Hati-hati kalau meludah. Waqala dan Allah juga berfirman walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Seandainya Allah ingin maka Allah jadikan manusia itu umat yang satu, bersatu padu, beriring sejalan. Wala yazaluna mukhtalifina illa ma rahima rabbuk. Akan tetapi senantiasa manusia itu bercerai-berai kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Jadi perpecahan itu termasuk perpecahan itu itu sudah merupakan apa sunatullah. Kalau cita-citanya menggabungkan seluruh umat menjadi satu ya tidak akan bisa sampai kiamat juga tidak akan bisa. Tetapi yang terpenting itu kita mengajari manusia untuk bertauhid dan mengikuti sunnah itu yang penting. Kalaupun kita menyerukan persatuan, persatuan yang dilakukan di atas dasar tauhid dan sunnah. Masa iya kita bersatu dengan para penyembah kubur Kita bersatu dengan para dukun dan jajilah Para dajal-dajal pendusta Pendusta-pendusta agama Masa kita saling tersenyum ya berjabat tangan kemudian saling berpelukan satu sama lain dengan para dukun-dukun itu mungkin tidak ya tidak mungkin dan tidak mau dan tidak akan terjadi seorang ahli sunnati wal jamaah dia membangun persatuan itu di atas tauhid dan sunnah tidak asal-asalan bersatu karena memang persatuan itu sesuatu yang mustahil terjadi kalau Allah kehendaki misalnya Allah akan jadikan seluruh manusia bersatu padu tetapi manusia senantiasa berselisih itu memang sudah bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang terpenting bagi kita adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan bersatu di atas keduanya. Wa yaqulun dan ahli sunnati wal jamaah mengatakan innal khaira wa syarra wal hulwa wal murra sungguhnya yang baik dan yang buruk yang manis dan yang pahit bikadza'in minallah semuanya berdasarkan takdir Allah amdahu wa qaddarahu yang sudah ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah la yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a illa ma syaa Allah mereka tidak memiliki bagi diri mereka bahaya ataupun manfaat kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Ini adalah uh, anjuran dari Imam Abu Bakar Al-Ismaili untuk kita semua, untuk ahli sunnati wal jamaah agar senantiasa beriman terhadap apa? qada dan qadar, beriman terhadap takdir dan beriman terhadap takdir itu tidak akan bisa terpenuhi kecuali jika kita mengimani empat poin. Yang pertama al ilmu, yang kedua apa? Hmm, al kitabatu, yang keempat al masyiatu, yang keempat al khalqu, maratibul imani bil qada'i wal qadar, urutan beriman terhadap takdir. Satu, beriman terhadap ilmu Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Allah ketahui semuanya. Wallahu bikulli syai'in alim dan Allah itu terhadap segala sesuatu mengetahui. Yang kedua Alkitabatu, kita meyakini bahwa seluruh kejadian yang ada di alam raya semuanya telah dituliskan di mana? Di Lauhul Mahfud. Tidak ada yang tidak tertulis. Dalilnya tadi sudah kita bacakan. Yang pertama diciptakan Allah adalah Al-Qalam Tulislah Apa yang aku tulis Tulislah seluruh kejadian sampai datangnya hari kiamat Seperti itu Jadi kita harus meyakini Kita ini kaya Memang sudah dituliskan si fulan kaya Kita ini hidup miskin Yang memang sudah dituliskan Rezeki kita tidak akan tertukar Satu rupiah pun dengan orang lain Saya pernah loh HP saya hilang di Gunung Kidul saya naik motor terus ada di daerah mana Semanu apa ya saya mampir sholat HP-nya tuh tinggal begini terus saya ngobrol dengan orang lalu saya bangkit pulang HP-nya masih di masjid itu sampai di rumah loh HP ku raya naik wah kudu rezeki iki bilang gitu belum apa rezekinya ternyata ada orang itu yang dia rumahnya di Jogja Pas hari itu dia pulang kampung di Semanu. Pas dia nemu HP saya, itu seluruh kontak yang ada di HP saya itu dia kirimi. HP dari HP ini ketinggal dan saya yang menemukannya. Harap hubungi nomor saya. Padahal di HP saya itu ada nomor beberapa ulama. Itu dikirimi juga pakai bahasa Indonesia. Ketika HP itu sudah kembali ada satu orang saya lupa kalau nggak salah saya Abdul Malik Romadhoni apa ya dia nulis berbicaralah dengan bahasa Arab saya tidak memahami kamu <laughs> katanya Akhirnya orang dari Jakarta, orang dari Jawa Timur, orang sampai Ustadz Gunarto ngasih tahu itu HP nih, HP-nya teman saya ketinggal itu. Akhirnya saya pinjem HP, saya ngomong sama si Fulan ini, nanti kita ketemu lagi, saya balik lagi ke situ. Saya balik lagi ke situ. Jadi seluruh kontak yang ada di HP saya itu dikirimi pesan sama dia. Saya yo seneng sih, tapi agak sedih juga. Pulsa aku entek cah <laughs> dikirimi nang SMS WA dikirim semua. Tapi karena itu masih rezeki saya ya kembali itu. Kalau bukan rezeki yang tidak akan kembali. Jadi orang yang beriman terhadap takdir, hatinya cenderung lebih tenang. Dia sakit, ya sudah ditakdirkan saya memang harus sakit. Mau apalagi dan ini yang terbaik bagi saya. Alkitabah, al-ilmu wal kitabah. Kemudian apa? Al-masyiah bahwa tidak ada satupun kejadian di dunia ini terjadi melainkan itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين Tidaklah kalian menginginkan sesuatu <clears throat> melainkan keinginan kalian itu ada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sudah saya habis satu triliun untuk jago ternyata kalah. Ya memang itu sudah keinginan Allah, kehendak Allah sampai tidak jadi sudah. Terimalah itu takdir. Ya, tapi banyak orang yang tidak bisa menerima takdir ya keladuk wani kurang dugo kegeden penjongko ya terlalu tinggi apa cita-cita dan saya agak kurang setuju dengan teman-teman yang aktif dalam dunia apa itu namanya entrepreneur apa apa ya eh, kemampuan berusaha seseorang itu rendah tapi diping di apa diiming-imingi uh kamu harus jadi pengusaha kamu bisa jadi orang kaya kamu harus melakukan manuver begini utang kanan utang kiri wah akhirnya dia nekat itu uh, kalau kita memang memiliki cita-cita sehari itu dapat untung 50 ribu ya dapatnya 50 ribu tapi kalau target kita itu 5 miliar uh luar biasa akhirnya dia melakukan manuver-manuver pengutangan itu akhirnya jatuh rusaklah dia itu terima saja apa yang sudah Allah takdirkan untuk kita tetapi yang penting kita beru berusaha begitu saja berusaha masalah hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Miskin atau kaya itu sudah ditetapkan, sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana tadi? masyiah. Yang keempat adalah al kholku Tidaklah ada satu kejadian di dunia ini melainkan Allah yang menciptakannya. Itu al kholku Termasuk perbuatan manusia itu Allah yang menciptakannya. Ada sebagian dai mengatakan Allah itu tidak punya tidak punya wewenang apa-apa terhadap perbuatan kita lakukan ini keliru termasuk perbuatan kita itu di bawah kehendak sudah diciptakan oleh Allah yaitu jadi Allah menciptakan manusia dan Allah menciptakan perbuatan manusia sampai-sampai Imam Al Bukhari menuliskan kitab judulnya Khalqu Af'alil Ibad menciptakan perbuatan-perbuatan hamba seperti itu agar kita tidak terjatuh ke dalam golongan orang-orang yang mengingkari adanya takdir tetapi bukan berarti juga kita itu tidak diberikan irodah Allah memberikan irodah buktinya apa buktinya kalau antum dikasih tahu ini ada dua jalan yang satu ada macannya di situ sedang sudah tiga hari tidak makan macan ini yang satu jalannya aman ada kerangkeng kanan kiri antum pilih jalan yang mana pilih yang aman lah tapi orang kodaria akan mengalah pilih yang macan aja kalau takdirnya selamat ya selamat ya digeruak <laughs> berakot sama macan kita jadi takdir itu Allah sudah tetapkan tetapi Allah juga memberi irodah kepada manusia. Buktinya kita bisa milih mana yang manis, mana yang pahit, kita bisa milih kan? Bisa. Tetapi kehendak kita tetap ada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan kita terhadap takdir tidak akan sempurna kecuali dengan mengimani empat hal. Al ilmu, wal kitabatu, wal masyiatu, wal khalqu. Kita meyakini seluruh perbuatan hamba itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innahum fuqara'u ilallah dan bahwasanya makhluk itu fakir kepada Allah. La lahum anhu fi kulli waqtin. Manusia makhluk Allah tidak bisa merasa cukup dari Allah dalam segala situasi dan kondisi. Makanya di antara doa yang diajarkan Nabi wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah jangan biarkan diriku ini tidak mendapatkan pertolongan meskipun hanya sekejapan mata. Kita minta agar senantiasa ditolong oleh Allah. Pentingnya zikir seperti itu. Dan orang yang berzikir itu dia memiliki sifat berani. Dia memiliki sifat percaya diri. Jiwanya itu kokoh, tidak lemah. Karena ada orang-orang yang badannya tinggi besar tapi jiwanya rapuh. Jiwanya rapuh. Buktinya apa? Dia gagah tinggi besar, disentak sama istrinya mengkeret stres nanti kalau saya diceraikan istri saya bagaimana lu wong lanang kok diceraikan <laughs> ajaib ini orang ini rapuh dia rapuh tidak memiliki kekuatan jiwa dia mengamalkan sunnah baru digerenengi tetangga saja dengkulnya sudah ngoplok-ngoplok mau copot aduh ya Allah nanti saya gimana kalau mati nggak ada yang ngubur saya nggak ada yang layat saya nanti saya matinya gimana ini orang terlalu lebay orang mati kok mikir orang mati itu sudah mesti ada yang mengubur jangankan kita wong PKI mati aja ada yang ngubur ya kan jadi jadi mayat itu jangan lebay. Gitu. Jadi mayat kok ah, siapa nanti yang menguburkan saya mati ki selesai nggak usah mikir sampean sudah. Itu adalah was-was setan karena kurangnya zikir kurangnya zikir. Tapi orang yang senantiasa berzikir, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu ba'da salat subuh dia duduk berzikir sampai menjelang ke matahari sudah tinggi itu baru dia bangkit. Ditanya sama muridnya Ibnu Qayyim, "Kenapa engkau melakukan sampai seperti ini?" Kata beliau, "Hadhihi ghadwati, laulam ataghadda saqatat kuwati." Ini adalah sarapanku. Ini adalah makananku kalau aku tidak sarapan, tidak makan, maka akan lemahlah badanku. Jadi zikir itu menguatkan badan, menguatkan rohani, menguatkan psikis seseorang. Kita lihat para ulama itu dia berdakwah mengajak manusia kepada akidah yang benar. Itu diancam pedang ya diam saja. Biasa saja. Kalaupun saya mati, ya memang sudah waktunya mati. Itu. Ibnu Taimiyah itu juga begitu. Apa yang mau dilakukan musuh saya kepada saya? Saya di penjara itu saya anggap sebagai sebuah khalwat menyendiri. Dan saya suka itu. Kalau saya diasingkan, saya anggap itu piknik. <laughs> Kata saya kulis Islam Ibnu Taimiyah. Kalau saya dibunuh, saya mati, saya anggap itu mati syahid. Jadi surgaku ada di dalam dadaku. Kemana saja aku pergi, aku senantiasa bahagia. Allah Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir hati itu menjadi tenang. Seorang ahli sunnah itu bukan hanya orang yang pandai mengumpulkan maklumat, info-info penting. Ya, info pemadam kebakaran, info bukan itu, tetapi dia juga rajin apa namanya? berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar jiwanya ini kuat menghadapi berbagai macam musibah yang menimpa dia. Seperti itu. Kalau tidak percaya antum Sholat lima waktu, baca zikir pagi dan petang, insya Allah akan lebih pede. Diceritani awas lu kono kan yang wedoni lu, orang urusan aku. Orang wedon, aku nanti utang, <laughs> orang wedon. Tapi kalau kita nggak berzikir, awas lu kono kan yang anu lu, glundung beringis lu. <laughs> Kita malam-malam itu mau pengajian, wah petengnya runggute gini Itu sudah gemeter takut. Ya, jadi berzikir itu menguatkan rohani dan kejiwaan seseorang. Dan kita tidak akan mampu apa namanya untuk mengatakan tidak butuh kepada Allah, nggak bisa. Kita senantiasa butuh kepada Allah di segala situasi dan kondisi. Beliau mengatakan lagi wa innahu azza wa jalla ini prinsip sunnah ini dan bahwasanya Allah azza wa jalla yanzilu ilas sama turun ke langit ala ma sahabihil khabaru berdasarkan apa yang sahih dari khabar dari hadis an Rasulillah dari Rasulullah sallallahu bila tika dikaifin fi dengan tanpa meyakini bagaimana turunnya Allah. Ini adalah penetapan sifat nuzul bagi Allah, sifat turun. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah difitnah oleh seorang petualang. Ada yang suka menjadi petualang di sini? dia mengatakan apa itu my adventure itu hmm? my trip my adventure <laughs> petualang itu menipu dan memfitnah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dia mengatakan pada tahun sekian saya melihat Ibnu Taimiyah di Masjid Damaskus dia berkhutbah di mimbar lalu dia mengatakan Allah turun ke langit dunia sebagaimana turunnya aku dari mimbar ini siapa yang mengatakan itu Hmm? Petualang. Petualang. Sang petualang. Namanya Ibnu Batuta. <clears throat> namanya siapa? Ibnu Batuta. Padahal setelah dicek tanggal lahir Ibnu Taimiyah, tanggal wafat beliau dan Ibnu Batuta juga, ini dua orang ini tidak pernah ketemu, orang nyambung. Karena Ibnu Batuta masuk ke Damaskus tatkala Ibnu Taimiyah sudah wafat meninggal dunia. Dusta besar kalau mengatakan Ibnu Taimiyah memiliki faham tajasim yang mengatakan Allah memiliki jasad, yang mengatakan Ibnu Taimiyah menyamakan turunnya Allah dengan turunnya makhluk. Dusta. Ibnu Taimiyah adalah seorang ahli sunnah. Dia menetapkan sifat nuzul dengan tanpa menyamakan turunnya Allah dengan turunnya makhluk. Dalilnya mana? Nabi mengatakan innallaha yanzilu ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lail. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Ini orang yang main akal tidak bisa menerima. Lu kan bumi itu kan <clears throat> bulat ya. Seperti bola, seperti globe. Kalau Allah turun ke langit dunia, setiap kali tersisa sepertiga malam terakhir padahal yang namanya malam itu kan senantiasa nempel di bumi Bener apa tidak? Ya. Malam ini kita sore, nanti kita malam di bawah kita sana itu sih siang. Kalau di bawah sana, kalau kita siang di sana malam, kalau kita malam di sana siang. Jadi malam itu kan senantiasa ada di bumi kan? Nah, orang-orang yang menolak hadis Nabi ini karena berbekal akal, kalau Allah turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir, berarti Allah kerjaannya hanya muter-muter dong itu akal sampean itu akal manusia karena berdasarkan akal ini dia menolak hadis Nabi itu bukan metode ahli sunnah wal jamaah karena agama ini bukan agama akal Allah itu lebih mulia lebih hebat dari yang kita bayangkan terus dikatakan kalau Allah turun ke langit dunia berarti arsnya kosong dong kan Allah bersemayam di atas ars kalau Allah turun ke langit dunia berarti kosong arsnya kosong apa tidak kosong nggak tahu kita Nabi tidak menjelaskan kita hanya menerima apa yang dikatakan oleh Nabi dan stop sudah tidak boleh bertanya bagaimana turunnya Allah itu berlaku untuk seluruh sifat-sifat Allah <clears throat> Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan Allah turun ke langit dunia lalu mengatakan siapa yang minta akan aku kabulkan di sepertiga malam terakhir. Seperti itu. Jadi Allah memang memiliki sifat nuzul. Sifat turun berdasarkan hadis-hadis yang sahih dan kita hanya pasrah bongkoan saja menerima hadis itu apa adanya dengan tanpa bertanya bagaimana bagaimana bagaimana. Selanjutnya Abu Bakar Al Ismail mengatakan wa ya'taqiduna jawaz dan ahli sunnati wal jamaah meyakini kemungkinan adanya ru'yah melihat <clears throat> minal ibadil muttaqin proses melihat dari hamba-hamba yang bertakwa lillah melihat siapa melihat Allah fil qiyamah pada hari kiamat ini juga merupakan prinsip ahli sunnah dunat dunia dan mereka ahli sunnah mengatakan Allah tidak bisa dilihat di dunia wa wujubaha liman ja'ala dhalika thawaban lahu fil akhirati kama qala wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wujuhaha ya di situ tertulis apa Hah? enggak duna dunia setelah duna dunia apa sih hmm? wa wujuhuha wa wujubuha saya baca sebelumnya wa ya'taqiduna jawaza oh ya dan mereka meyakini mungkinnya melihat hamba melihat Allah di hari kiamat di dunia di hari kiamat bukan di dunia jadi orang-orang beriman yang bertakwa mereka akan melihat Allah tetapi Allah tidak bisa dilihat di dunia wa wujubaha liman ja'ala dzalika thawaban lahu fil akhirah dan ahli sunnah wal jamaah meyakini wajibnya hal tersebut wajibnya orang beriman melihat Allah liman ja'ala dzalika thawaban lahu fil akhirah bagi orang-orang yang Allah jadikan itu sebagai pahala bagi dia di akhirat. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah Ta'ala katakan wujuhu yawma idzin Wajah-wajah mereka pada hari itu cerah bersinar ila rabbihana dhira kepada Tuhan mereka mereka memandang. Surat Al-Qiyamah ayat 22. Ini merupakan prinsip sunnah. Jadi setelah kita mengkhatamkan kitab ini, kalau antum mendengar klaim ada orang bisa melihat Allah secara langsung, dusta besar. Dia telah menyimpang dari prinsip sunnah. Keberadaan nabi-nabi palsu, di tengah masyarakat kita ini ada sebuah aliran kejawen namanya Sabto Dharma. Kenapa saya mengulas ini karena mbah saya dulu pengikut Sabto Dharma dan rumah saya dipakai untuk sholat jamaah versi mereka. Mereka kalau sholat menghadap ke timur, sujud. Ya. Ini kalau saya bilang ini sekte penyembah Semar ini. Dia kalau sujud begitu dia merasakan saripati tanah mengalir melalui tulang belakang naik ke punggung terus sampai ke leher sampai dia membungkuk pelan-pelan ketika saripati sudah sampai di ujung lidah dia sudah dalam kondisi sujud dan dia sudah ada di alam gaib dan sudah bisa bertemu langsung dengan Tuhan yang Maha Esa itu setiap pengikut Sabda Dharma mengklaim seperti itu kalau sudah sujud dia ketemu langsung Kata mbah saya waktu sampean ketemu sama Gusti Allah niku pripun mbah? Saya ada di sebuah tempat yang sangat lebar, yang sangat terang benderang padahal tidak ada lampu di sana. Rejo Pawiro, umurmu tak tambahi wolong tahun betul Jadi Gusti Allah ngendikan mawi basa Jawa mbah iyo <laughs> Dan itu diyakini dan menjadi sebuah aliran kepercayaan. Kalau kita ketemu sama orang kita assalamualaikum. Kalau mereka ketemu sesama mereka mereka mengucapkan apa? Ada yang tahu? Waras, salaman gitu, waras, waras, waras. Dan itu adalah klaim dusta. Karena Allah tidak bisa mungkin dilihat di dunia. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan man qala anna Muhammadan rabbahu faqad a'zama 'alallahi firyah. Barang siapa mengatakan Nabi Muhammad SAW telah melihat Tuhannya di dunia maka dia telah berbuat lancang kepada Allah ia telah membuat kedustaan atas nama Allah Nabi Muhammad saja tidak bisa melihat Allah secara langsung di dunia apalagi orang yang bukan Nabi ya ada Isa al-Musadek Lia Edan ya, Tugimin dan nabi-nabi palsu yang lainnya itu tidak boleh kita yakini dan ini merupakan prinsip sunnah. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menukilkan di dalam kitab Qasidah Nuniyah, "Wa yarawnahu subhanahu min fawqihim yura kama yura al-qamarani." Hadza tawatara an Rasulillah lam yunkirhu illa fasidul imani wa ata bihil Qur'anu tasrihan wa ta'ridan huma bisiyaqihi naw'ani wa yarawnahu subhanahu min fawqihim dan orang-orang beriman akan melihat Tuhan mereka di atas mereka Yurul iyani kama yurul kamarani Allah Ta'ala dilihat dengan jelas sebagaimana dilihatnya dua rembulan Nabi dalam hadis mengatakan innakum satarauna rabbakum kama taraunal qamara lailatal badr kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan pada waktu purnama Allah dilihat sebagaimana dilihatnya dua bulan jelas terang wa atabihil qur'anu tasrihan wa ta'ridan huma dan Al-Qur'an sungguh telah datang menegaskan prinsip ini dengan dua metode tasrihan jelas wa ta'ridan dan tidak langsung tersurat dan tersirat langsung dan tidak langsung huma bisyakihi nawani sehingga metode yang ditempuh Al-Quran untuk menetapkan bahwa Allah bisa dilihat di hari akhirat itu ada dua satu tasrih, dua ta'rid. Yang tasrih yang mana? Tadi ayat tadi kita baca, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Hajah mereka terang benderang kepada Allah mereka melihat. Itu tersurat dengan jelas. Tapi ada ayat-ayat yang tidak secara langsung. Contohnya apa? Ada yang bisa kasih contoh? Ayat yang tidak secara langsung menetapkan bahwa Allah bisa dilihat kelak di akhirat. Ada yang kasih contoh? Lilladzina ahsanul husna waziyadah. Bagi orang-orang beriman Allah akan berikan al-husna. Dan Allah akan berikan aziyadah. Al-husna itu kebaikan, aziyadah tambahan. Kata Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, ya Nabi mengatakan idza dakhala ahlul jannatil jannata tatkala penduduk surga sudah masuk surga wa ahlun nari nara dan ahli neraka sudah masuk neraka qala Allahu azza wa jal Allah taala berfirman hal turiduna syai'an azidukum apakah kalian menginginkan tambahan untuk aku berikan pada kalian qalu penghuni Surga mengatakan, "Afalam tubayyit wujuhana wahai Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? Wa tudkhilnal jannata dan engkau telah memasukkan kami ke dalam surga, wa tunajjina minan nar dan engkau telah selamatkan kami dari neraka?" Kok Allah masih menawarkan tambahan lagi? Bukankah wajah kami telah putih? Bukankah kami telah masuk surga? Bukankah kami telah selamat dari neraka? fayaksiful hijab Allah Ta'ala lalu membuka hijabnya fama u'tu syai'an ahabbu ilaihim minan nadhar ila wajhi rabbihim dan penduduk surga tidak diberikan nikmat yang lebih hebat lebih lezat daripada memandang wajah Tuhan mereka jadi kata-kata aziyadah dalam ayat tadi artinya adalah melihat wajah Allah bagi orang-orang beriman mereka diberikan al-husna yaitu apa? surga. Al-husna sama dengan surga. Waziyadah sama dengan melihat wajah Allah dan itu penafsiran dari para sahabat yang mereka ambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga ayat ini menetapkan bahwa Allah bisa dilihat meski tidak secara langsung metodenya ya tapi harus ditafsirkan dulu apa sih karena tambahan itu tambahan di sini maknanya adalah memandang wajah Allah subhanahu wa taala kok tadi disebutkan Allah menyingkap hijab iya Allah itu memang berhijab disebutkan dalam hadis Nabi eh, hijabuhun nur hijabnya Allah itu adalah cahaya lau kasyafahu seandainya hijab ini dibuka oleh Allah la ahraqat subhatu wajihihi man ilaihi basaruhu min khalqih Seandainya Allah buka hijabnya, maka terangnya wajah Allah ini akan membakar, memusnahkan setiap makhluk yang memandang kepada Allah. Makanya diberi hijab. Kita nggak usah membicarakan wajahnya Allah. Mari kita renungkan bagaimana panasnya mentari. Kalau mentari yang saya pelajari di waktu era Orde Baru ya, saya belajar itu matahari itu suhu permukaannya itu 8 eh 6000 derajat. Inti matahari itu 8000 derajat Celcius. Kalau matahari dicerakin yang Gunung Kidul itu apa yang terjadi? Gunung Kidul melonyoh kabeh ini. Melepuh semua atau mungkin hancur dunia ini. Itu baru makhluknya Allah. Bagaimana dengan terangnya wajah Allah? Kata Nabi, kalau Allah buka hijabnya, terangnya wajah Allah akan membakar setiap makhluk yang memandang kepadanya. Itu di dunia dan tidak mungkin manusia bisa mampu memandang Allah karena dia pasti akan hancur, pasti akan musnah. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebutkan Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala tatkala Musa telah datang di waktu yang kami tentukan dan dia diajak bicara oleh Tuhannya yaitu di gunung mana gunung Tursina tatkala beliau pulang dari uh, di perjalanan antara Mesir dengan Palestina itu ada daerah namanya Sina ada gunung di situ namanya Gunung Sina sebagian ulama mengatakan namanya Gunung Zubair Imam siapa itu pemilik Ma'alimu Tanzil Al-Baghawi Al-Baghawi mengatakan Ibnu Abbas berkata a'zamu jabalin bi Madyana yuqalu lahu Zubair Gunung itu adalah gunung terbesar di negeri Madian yang diberi nama Zubair Nabi Musa melihat api kala ini anas tunara saya melihat api karena dia sama keluarganya sudah sangat kedinginan berjalan di malam hari nggak kuat lagi lalu melihat api Kalian tetap di sini, saya akan mendatangi api itu untuk anget-angetan supaya kita bisa melanjutkan perjalanan. Tatkala mendekati api, dia mendengar suara yang memanggilnya. Itu ada suara Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamahu rabbuh Musa diajak bicara oleh Allah. Kala Musa berkata, "Rabbi arini angdur ilaika." Wahai Tuhanku, tampakkanlah dirimu. Aku ingin melihat engkau. Kala kata Allah, lantarani. Engkau tak akan mampu melihat aku. Walakin duri ilal jabal Tapi lihatlah gunung itu Ini stakara makanahu fastufatarani Kalau engkau melihat gunung itu masih bisa berdiri kokoh di tempatnya Engkau akan bisa melihat aku Falamma tajalla rabbuhu lil jabal Ketika Allah tampakkan dirinya di balik gunung Ja'alahu daka Allah jadikan gunung itu runtuh Hancur berkeping-keping Kata Imam Al-Baghawi mustawiyan bil ardi gunung yang besar yang terbesar ketika Allah tampakkan dirinya hancur rata dengan bumi rata dengan tanah itu merapi saja mengkerwak sitik sudah murak marik kita gunung merapi itu itu padahal hanya kerwak sedikit kalau merapi itu diratakan itu kira-kira eh, Yogyakarta dan Jawa Tengah mungkin rotok abeh itu terkubur semua mungkin ya wa kharra Musa sa'iqa dan Nabi Musa yaitu nabi pilihan ulul azmi minan minar rusul <clears throat> siapa ulul azmi minar rusul satu Nuh terus Ibrahim Musa Isa Muhammad disingkatnya Nimim <laughs> jembatan keledai Nimim jadi dia nabi pilihan Kharra Musa sa'iqa Nabi Musa jatuh tersungkur pingsan tak sadarkan diri. Falamma afaqa kala sadar qala beliau berkata Subhanaka inni tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Maha suci Engkau Allah dan aku bertaubat kepadamu. Musa saja tak mampu melihat Allah. Gunung saja hancur lebur. Apalagi Lea Eden. Apalagi Tugimin. Gitu. Jelas itu adalah sebuah kedustaan yang besar, kedustaan yang nyata, buhtanun azim. Jadi intinya adalah ahli sunnati wal jamaah meyakini Allah bisa dilihat kelak di akhirat tetapi Allah tidak bisa dilihat di dunia ini. Tetapi di sana tersisa sebuah pertanyaan karena ada dua riwayat. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melihat Allah, sedangkan Aisyah mengatakan barang siapa orang berkata Nabi Muhammad melihat Tuhannya maka ia telah berbuat dusta. Kata Syekh Rabi bin Hadil Madkhali di dalam kitab Syarah Usul Sunnah dan beliau menukil pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak ada pertentangan antara ucapan Aisyah dengan Ibnu Abbas karena yang ditetapkan oleh Ibnu Abbas Nabi melihat Tuhannya adalah ru'yatul fu'ad atau ru'yatul qalbi pandangan hati sedangkan yang ditolak oleh Aisyah adalah ru'yatul ain pandangan mata Jadi bagaimana? Jadi memang Nabi Muhammad itu melihat Allah dengan pandangan hati. Tetapi Nabi Muhammad tidak melihat Allah dengan pandangan mata. Jadi tidak ada benturan antara ucapan Aisyah dengan ucapan <coughs> Ibnu Abbas. Apa sih makna pandangan hati itu? Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Khalifah At-Tamimi di dalam kitabnya Ru'yatul Mu'minin Rabbahum Allah ya menukil ucapan Ibnu Hajar al Asqalani Allah menjadikan di hati Nabi Muhammad SAW itu pandangan sebagaimana Allah menjadikan di mata beliau pandangan Allah menjadikan pandangan di hati Nabi sebagaimana Allah menjadikan pandangan di mata Nabi itu namanya pandangan hati dan Nabi pernah bersabda ketika mau mengimami sholat sawu sufufakum fa inni arakum min wara'i dhuhri Rapat dan luruskan saf kalian Sesungguhnya aku melihat kalian dari balik punggungku Jadi Nabi itu punya pandangan hati Meskipun beliau menghadap ke kiblat Tapi beliau melihat apa? Apa-apa yang ada di belakang beliau Sehingga kalau kita sudah memahami ini Tidak ada benturan lagi Antara ru'yatul qalbi dengan ru'yatul ainain dan tidak ada benturan antara ucapan Ibnu Abbas dengan ucapan Aisyah radhiyallahu taala anhuma kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa azakumullah wa qala fil kufar Imam Abu Bakar al-Ismaili mengatakan lagi dan Allah berfirman kepada orang-orang kafir kalla innahum yawma idzil mahjubun sekali-kali tidak sesungguhnya mereka itu dari Tuhan mereka pada hari itu mereka terhalangi. Falau muminuna kulluhum seandainya orang beriman seluruhnya wal kafiruna kulluhum dan orang kafir seluruhnya la yarawnahu tidak melihat Allah kanu bi ajma'ihim anhu mahjubin maka mereka seluruhnya akan dihijabi. Tetapi kenyataannya yang tidak mampu melihat Allah hanya orang-orang kafir saja. Ketika menafsirkan ayat ini, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Imam Syafi'i mengatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Lalakai di dalam kitab Syarhul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah. Falamma hajaba qauman bisukhti tatkala Allah menghalangi dirinya dari satu kaum karena Allah benci dan murka kepada kaum ini ya ini kaum kafirin tatkala Allah menghijabi dirinya dari orang-orang kafir dalla ala annahu itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala <clears throat> yudhiruna qauman birridho. Allah menampakkan diri pada satu kaum yang lain karena Allah ridho. Amma wallah, sungguh demi Allah, Laulam yakin Muhammad bin Idris Seandainya Muhammad bin Idris tidak yakin Annahu sayara rabbahu fil ma'ad Bahwasanya kelak dia akan melihat Allah Di akhirat Lama abadahu fid dunia Niscaya asyafi'i tidak akan sudi beribadah kepada Allah di dunia Ucapan siapa itu? <coughs> Imam Syafi'i Allah mengatakan dalam ayat ini Sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka terhijab dari Allah. Allah menghijabi antara dirinya dengan orang kafir, tidak mau menemui orang kafir dan orang kafir tidak bisa melihat Allah. Kenapa? Karena Allah murka. Kata Asy-Syafi'i, tatkala Allah itu tidak mau menemui satu kaum karena murka, Allah menemui kaum yang lain karena ridho. Seandainya Imam Syafi'i ini, saya ini kata beliau, tidak yakin kalau saya bisa melihat Allah kelak di akhirat. Saya tidak akan mau beribadah kepada Allah. Saya ibadah kepada Allah mati-matian membela sunnah Nabi sampai usia saya saya habiskan untuk membela syariat Allah karena saya yakin saya akan bisa melihat Allah kelak di akhirat. Ini adalah akidah ahli sunnati wal jamaah. Orang beriman akan melihat Allah, orang kafir tidak akan bisa melihat Allah Wadhalika dan hal itu min ghairi di tajsim dengan tanpa kita meyakini akidah tajsim fillah pada diri Allah yaitu kita meyakini adanya jisim jasad bagi Allah walat tahdid dan tidak membatasi lahu baginya walakin yaraunahu jalla wa azza tetapi Seseorang itu melihat Allah Azza wa Jal bi'ayunihim dengan mata mereka Alama yasha'u berdasarkan kehendak Allah huwa bila kaifin dengan tanpa bagaimana wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang ahli bid'ah sekali lagi kalau Allah bisa dilihat apalagi dikatakan dalam dalil Allah bisa dilihat di atas berarti Allah menempati ruang. Berarti Allah itu bisa ditunjuk. Jawabnya iya, karena Nabi pernah berkata kepada seorang budak wanita ainallah di mana Allah qalat fis sama Allah di langit dia tunjuk begini qala atikha fa innaha mu'minah bebaskan dia karena dia seorang yang beriman Nanti akan kita bicarakan lebih jauh lagi tentang makna tajsim dan jasad bagi Allah. Apakah Allah itu memiliki jisim ataukah tidak? <clears throat> Tetapi tatkala kita menetapkan Allah bisa dilihat kelak di akhirat, ya kita hanya mengikuti dalil saja dengan tanpa meyakini Allah memiliki jisim jika kepemilikan jisim itu dipahami dengan konotasi yang negatif. Dan nanti tolong ingatkan pada pertemuan berikutnya kita akan sampaikan beberapa syubhat yang apa disampaikan oleh orang-orang ahli bid'ah untuk menolak prinsip ini. Ini karena waktunya sudah habis, sudah jam 5 lebih 15 menit. Kita cukupkan pertemuan kita di sore hari ini. Nanti malam itu ada jam lagi tidak ya? Tidak ada, ada, ada. Oh ya, nanti kita lanjutkan lagi insya Allah dan kita cukupkan pertemuan pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammadin wa alihi